Wajah alalan gawe sopo Ibrahim ha ing kalimat tauhid digawe kalimatan ing kalimat baqiyatan ingkang abadi fi aqibihi ing dalam anak turune Ibrahim. Lah untungnya Allah nganggep anak turune Ibrahim buatan genetik. Genetik dan tidak genetik ku aneh pangeran. makanya ki ragus gus-gus ra usah susah, somben tetep bapake sinten? Ibrahim. Iku berita gembira tenan kanggo wong sing ora anake napa? Kiai. Karman ya bapak Ibrahim, Karmen nggih napa? Ibrahim Kiai Haji alim alamah nggih sok ben. Ibrahim. Mulane cara kula dadi Imam Ghazali ku ya rugi. Wes alime ngono, pertama pengumuman wong alim ngalamah mlebu swarga Imam Ghazali mlebu. Sultanul Aulia Asyabul Qadir mlebu swarga mlebu. Pengumuman kedua yang menyakitkan dan penggemarnya juga mlebu. Waduh. <laughs> Tadi orang melok ngalim, tapi memang keputusannya pangeran, para penggemar ini di barengno sing di gemari. Ya wes, ya gelem no, gelem ra gelem kudu Malah Mulane cara kula, kula mbek Ruhin pinter ti pinter Ruhin dene ra kangelan ngapalo Bukhari, ngapalo Muslim. Tapi nanti swargane bodoh. Mergo pengumuman pertama iku para ulama mlebu swarga. Bariku para nopo? Penggemar. Jadi loh sebenarnya yang gledek, lu, kowe ya saja ini rodok musibah kan aslinya kan. <laughs> ya tapi si aturannya pangeran ya sami nana wah Yes, ya, mana kajing Nabi wong tope ngono bareng wong kok ya Rasulullah. Jadi kan ini kisah nyata. Ya. kajing Nabi pas khutbah. Sebab itu hadis ini mutawatir. Dasar menguntungkan sing apal akeh wah, ya? dasar menguntungkan sing apal nopo? Jadi Nabi itu pas khutbah. Nabi itu sering cerita kiamat dasar orang bedui. Ya Rasulullah, kok bokas-bakas kiamat? Kiamat piyambak niku kapan? Jadi ya kurang cangkem elek ngono. Nabi arodo anhu, ndak jawab. Ketika arodo itu ada sahabat yang menganalisis. Lam yasma, dia ndak beliau ndak dengar, sebab itu membiarkan. Sing sahabat liane Sami wa kariha. Ya beliau dengar tapi ndak berkenan karena pas pas khutbah. Dasar orang butuh ini mana? Ya Rasulullah, mata saat kiamat itu kapan? Akhirnya sampai tiga kali Nabi akhirnya tangklet. Aina sa'il. Yang tanya siapa tadi? Ha'ana ya Rasulullah saya. Bedui. Terus Nabi ora goblok takok. Ma'at tetalah. Lalu kamu takok kiamat itu persiapan mau apa ya? orang dijawab kapane tapi persiapan mau apa? fawwah ma'at tatulah kabiro solatin wala sodakotin. Walakini uhibbuka. Kulo persiapan kiamat tidak banyak ya Rasulullah. Salat dirapati akeh, poso rapati akeh. Kulo seneng jenengan. Nabi ngendikan antama aman ahbabta. Ya, kue podo karo sing kue awor wong sing bok seneng. Iku sahabat sak masjid sing mangkel kabeh akhirnya paling disenengi wong iku. <laughs> Gara-gara kata sahabat kita-kita ini tidak pernah dengar hadis Nabi segembira hadis ini. Karena kita-kita tidak mungkin menyaingi amalnya Nabi. Tapi nanti dijamin bersama Nabi. Wes hadis didukung Quran. Itu faula ikama alladzina an'ama alaihim minan nabiyyi nawasiddiqi nawasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqo. Tapi ya mergo dzalikal fadlu minallah. Iku murni rahmate pangeran. Nek nuruti ngamal gak tok, paham ya? Nuruti ngamal mboten apa tok. Dan ini penting. Karena tadi semuanya ini diikat kalimat tauhid. Kue seneng nabi mergo barokah kalimat tauhid. Dan hubungan kita mbek nabi lancar sepanjang tauhid ini masih ada. Mulane ketika Nabi syafaat saya bagi siapa saja yang melafatkan la ilaha il. Ujung-ujungnya juga karena kalimat Nah, kalimat ini sudah dilafatkan oleh istri kita, oleh anak kita, oleh cucu kita. Tapi gara-gara mereka di bawah kita, mereka tidak spesial. Konge kopi ora gelem ngamuk. Anak diudang ramoro ngamuk. Ini kan kurang ajar sekali. Bagaimana kalimat yang begitu spesial dia punya, gara-gara nyepelek no barang yang memang sepele kue ngamuk ne. Padahal dek nih tetap dehal yang nopo spesial. Rupanya kalimat apa? Tauhid. Iku tuh galau no wong nggawa emas akeh, kalung emas, gelang emas, barang macam no gelas murah buat kamu wong goblok. Angger sing pecah gak masih ra wes. Mestinya Anda melihat anak itu gitu, angger sing pecah gak tauhid ra yo ya wis. Mulai terima no gelas keben. Biasa mawon. Jadi kalau saya bukan ujub menceritakan keluarga saya, buat ini ada di Nabi, kalau ngajari agama itu dimulai dari keluarga. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi yang terbaik dari kalian adalah yang cara mengelola keluarga secara baik. Difaham ya? Jadi kena jajan yang mall be anak atau no anak. Iku aja krono kedunyan atau khadun nafsi, tapi hadiah untuk orang yang sudah ngelafat kalimat tauhid. Faham nggih? Mulane Ka'bah niku dihadiahi hadiah. Ja'ala wahul Ka'batal Baital haroma qiyamal linnasi wasyahrul haroma wal hadiah wal qolain. Kenapa ada Idul Adha? Kenapa ada mayoran? Kabeh iku ngurmati kalimat nopo? Tauhid. Mulane nabi-nabi dhisik senang mayoran. Wong kafir sing atas nama pesta sek, pesta narkoba wae mayoran, mosok demi kalimat tauhid. Orang mayoran. Sebab itu ana adat mayoran. Bahkan adat mayoran itu dibarengno Ka'bah. Jadi ja'ala wahul Ka'batal haroma Harama qiyamal linnasi wasyahrul haroma wal hadiah. Hadiah ku hadiah. Mulane kalau ingin haji ini, selain bayar dam ini kurban. Kalau ingin alhamdulillah kelar kurban teng Mekah. Perkara ini pikiran kulo ini. lafat di jajero Ka'bah, Maksudnya ini gak kurban. Terus kalau cara nuruti dhuwit ya rapati akeh, Akhirnya kalau kurban rong atau saya dolar bentuk biro, bentuk untuk wedus tengbang maksudnya kalau anak liwat tua di akeh sing bulat teng tadi, well hati. ya, malah nih wong nak kezuhutin niku kecelakaan mergo tahu mayoran akhirnya anak mangan enak pertama dipakani wong kadang gak soleh akhirnya anak mengidolakno keluarga yang tidak soleh saya punya contoh ini dari kitab-kitab yang saya baca kenapa Nabi Isa dicoba Ma'idah Nabi Isa terlalu khusyuk. Khusyuk epol, mangane nak ra tau, nak turu bantalan watu. Wah ra tau enak. ini gue ya nurut, sawangane nurut, tapi ning ati wong kok ngono cah, pisan-pisan mayoran mosok ra tau dadi. Tenan akhirnya kecelakaan tenan. Nabi Isa itu dengan didikan juga tuh gak tahu nyongko. Nah akhirnya kaumnya kok secara ekstrim. Hal yastati buka ayuna zila ale nama idatam minas sama. Wong kok khusuke ngono, mbok sekali-kali mayoran, sing kok langit langsung kuatet nabi Isa. Waduh. mereka wong ya buta mayoran. Paket akhirnya ngamuk, kolat aku woha ing kuntum mukminin. Kau aja kok ngono, mayu pangeran kok buat takoki imam ta orang gawe mayoran. Ini gara-gara kesuwen rano ono mayoran akhirnya malah takoki. Maidah artinya apa? Mayoran, idan. Akhirnya kaum Hawarin jawab. Qalat aku wa in kuntum mu'min. Qalu nuridu an naqula minha wa tatma'inna qulubuna. Mulane Kanjeng Nabi niku sering mayoran. Maksude niku ben ngurmati kalimat tauhid. Muga aja sampe wong soleh ngidolakno wong dolim sering enak-enak sing wong soleh ora tau enak-enak. Lah wong Jawa salah kaprah, terus mayoran dibareng no resepsi, ngenteni ono resepsi, ngenteni khitanan. Lah akhirnya keribetan. Mayoran mayoran ya ae biasa ora usah ngenteni khitanan. lagi gede dhuwit di wedhus sebelah wes mangan. Ora usah ngenteni khitanan, ora usah ngenteni napa? Resepsi. Ribeten napa? Lha nek kuat loro-lorone apa-apa. Kados Nabi Ibrahim kan ngoten nggih, wonten tamu malaikat langsung disebut di Qur'ane, faja'a Abi Ejlin, hanit. Langsung di sebelah napa pedet. Iku mayoran ta ora? Mayor. Jadi ojo sampai dak busolihin watake wong soleh iku kalah enak ambek watake wong dolim. Kok wong soleh di kecenderungan seneng wong nopo? Yo ya aja terus nak terus mari ati mati. Selain ra kuat lho maksudnya karuan ra kuat tuh karuan <laughs> sebab ora karuan. Mau sampean roh ben roh bahwa semua ini demi kalimat nopo? Tauhid. Mulane mayoran dibakas jejer Ka'bah. Ngene ku ja'ala wahul Ka'batal Baital Haroma qiyamal linnasi wasyahrul haroma wal hadiya wal qalaid. Terus dari kali tak alamu ya'lamu ma alamu samawati sama ma fil arat. Mayorane wong Islam ndak ape apa paling ben nak kabeh nikmat iki minau wa. Yo ya kok kembaline ilau wa. Misalnya kue mangan, wong Islam nak mangan ndak ape apa ben kuat ibadah. Ndak ape apa. Artinya kalau tauhid wis bener kok mangan yo ya ben kuat ibadah. Engko misalnya anak jajak no seneng ben seneng ngaji. Ndak ape apa. Wong soleh orientasinya ndak ape apa. Soalnya anak mbok no seneng. engkau ben seneng ngaji. Lha iku enak iku jenenge walakin jihadun wa niyatun. Ujung-ujunge niatem iki sing mengawal prilakune nea Nah, jadi mbok no enak tapi niate ben seneng ngaji. Jadi kula suwon mulai saat ini bojomu servis ben seneng ngaji. Nah wis keliwat yo, roba watakmu kan wis. Nah bojo kula dereng lewat mulai pertama rapi tangan ngandani. Piye wae aku sok ben anak, kowe langsung nomor pitu, wis ra iso ditawar. Piye wae kayak anake wong iku anakku, wis ra iso mbok tawar. Tak tanam tenan. Endi ana cerita Nabi bakas bojo ra ono. Siti Hajar ngewangi bangun Ka'bah, disebut Quran, disebut Ismail tok ya tak bombardir wis pokoke bendene ora anak. Mandi nganti sakniki gak pede ngadepi anak es. Angger lapor anak nakal dia ini kecewa semenengah mesti dibela bapak dia ini saya nul yakin aku yakin. <laughs> saya nul yakin aku yakin. Dan yo ya ora tahu panjen pokoknya nak konflik be anak aku yo ya ora salah bener pokoknya mesti bela anak saya. Ya mungkin saya terlalu tapi itu daripada aku ora konsisten Artinya cara teori militer sekali saya leader pisan kan ini biar gak mesti kan repot kan itu kan merugikan saya. Jadi aku ora oh, ya tetep. Lah ada, jadi aku tapi ojo tiru, paham <laughs> Kita cerita mawon nih cerita betapa fanatik saya pada anak. Kok kabeh nabi dengan apa fahab li milladun yarisuni wa yarisu min ali Yakub. Sing dijaluk tetep yuk turunan anak lanang. Robbi habli milladun ka dzurriatan banjalu Jaluke anak turun sing soleh. Jarang nabi bakas bojo. Saya saiki kiai-kiai dosen ngene kepen di bojo sing nurut. Lali gak nyebut upin anak nurut lah, bojone nurut, anak nakal nakal. Mereka kelirune senengane kok orientasine kepen di bojo nurut nyeneng nawang lanang. Mboten ate kula donga pengen dia anak sing nurut.